Kita akan melanjutkan dalam membaca tafsir Juz Amma sampai pada surat al kawthar Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk Inna a'tainakal kawthar. fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Artinya, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Arti terjemahnya Al-Kautsar adalah khairun kefir Kebaikan yang banyak. Itu arti al-kawthar secara bahasa. Kebaikan yang banyak. Apa saja itu? Nanti akan kita bacakan keterangan demi keterangan dari Syekh Muhammad ibni Saleh Al-Utsaimin. Fasalli maka hendaknya engkau tegakkan salat di rabbika untuk beribadah kepada Rabbmu wanhar dan menyembelihlah yakni di antara tafsiran wanhar menyembelihlah engkau maknanya adalah berkurbanlah engkau di saat Idul Adha sehingga beberapa para ulama menyebutkan hukum menyembelih itu wajib bagi siapa yang mampu. Walaupun dirojihkan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Bagi orang yang memiliki kelonggaran kemampuan untuk dia berkorban di saat Idul Adha. Dikarenakan Allah berfirman, "Fasalli perintah untuk salat Kemudian disambung dengan perintah wanhar. Menyembelihlah engkau. Salat itu fardu. Karena yang dimaukan fasal di sini adalah salat yang lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya hukumnya fardu ain. Maka ketika ada satu ibadah yang digabungkan dengannya itu pun menunjukkan kepada perintah wanhar dan menyembelih langkok. Dalam rangka menyembah. Kita betul-betul menyembah Allah Azza wa Jal dengan salat-salat kita dan dengan ibadah menyembelih kurban kita. Sehingga jangan kita pikir ketika seorang berkurban itu sia-sia mengeluarkan uang dalam jumlah jutaan sia-sia. Tidak, wahai kaum muslimin. Itu dalam mereka menyembah kita kepada Allah Azza wa Jal. Peribadatan kita. Penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuh mula mereka yang akan hancur. Musuh-musuhmu ya Rasul yang mencemooh, yang menghardik, yang menghinamu, merendahkanmu atau yang merendahkan ajaran-ajaranmu, dialah yang akan hancur. Dialah yang akan hilang penyebutannya, maka di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memperjuangkan sunnatullah, memperjuangkan ajaran Nabi sallallahu wasallam, mengajarkan sunnah Rasul sallallahu wasallam, maka mereka orangnya akan menang. Menang di dunia dan menang fil akhirah. Faqad faza fauzan aziman. Maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Wa mayuti'illaha wa rasulahu. Fakat faza fawzan azimah. Barang siapa yang mentati Allah dan mentati Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Kita masuk pada tafsir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Syekh, kita baca keterangan dari beliau, hadhihi suratu Qila innaha makkiyah wa qila innaha madaniyah. Surat ini ada yang menyebutkan di antara para ulama sebagai surat Makkiyah. Ada juga yang menyebutkan sebagai surat madaniyah. Apa makiah? Makiah artinya huwallazi nazala qabla hijratin nabi. Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Maka surat-surat dalam Al-Quran yang turun di waktu itu disebut dengan surat apa? Makkiyah. Periode ketika beliau masih di Mekah sebelum hijrah. Adapun Madaniyah Uh, sebelumnya kita sampaikan dulu keterangan dari Syekh. Ada tambahan dari beliau. مكية والذي نزل قبل الهجرة النبي إلى المدينة سواء سواء نزل في مكة أو في المدينة أو في الطريق في السفر فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني Anda perhatikan di sini. Surat Makkiyah adalah Surat yang turun kepada Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah. Sama saja itu turunnya di kota Mekah atau turunnya di kota Madinah atau turunnya ketika beliau sedang perjalanan hijrah menuju Madinah. Maka surat-surat itu diistilahkan dengan surat Makkiyah. Adapun surat yang turun kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ba'dal hijrah setelah beliau hijrah ke kota Madinah maka itu disebut dengan Madani surat Madaniyah ya, surat yang turun di Madinah wa manazala qabla fa wa adapun yang turun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah maka disebut sebagai surat Makkiyah. Hada huwal qaul raji min aqul ulama. Dan ini adalah pendapat yang rajih pada pendapat-pendapat para ulama. Kita masuk kepada tafsirnya. Yaqulullah jalla wa ala mukhatiban lin nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi alaihi salatu wasalam, berbicara kepada Rasul langsung. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu kebaikan yang banyak. Apa makna itu? Qala Syekh al-Kautsar fil lughatil Arabiyyah huwa al-khairul katsir. Al-Kawtharu secara bahasa adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha kan nabi Demikianlah memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam A'tahullahu khairan katiran fid dunya wal akhirah. Telah Allah berikan padanya kebaikan bagi beliau semasa hidup di dunia dan juga kebaikan bagi beliau yang sangat banyak fil akhirah di akhirat. Famin dalika di antara kebaikan yang banyak itu Kebaikan-kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di antaranya Al-Kautsar yang dimaukan dalam ayat ini bimakna maknanya adalah An-Nahrul Azimu alladzi fil jannah Sungai yang sangat besar di dalam surga Sungai tersebut dinamai dengan Al-Kautsar. Sungai itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya itu sebagai kemuliaan kehormatan bagi beliau dengan diberi Al-Kautsar tersebut. yasubbu minhu mizabani ala khawdihi al-mawrud yang aliran sungai tersebut mengalir sampai ke telaganya Nabi alaihi wasallam yang ada pada urasatul kiamah yang ada pada tahapan-tahapan kiamat ketika manusia masih di alam mahsyar mereka diberi kemampuan untuk bisa meminum dari telaga tersebut yang disebut dengan Al-Haud yang panjangnya dan lebarnya perjalanan antara satu bulan luasnya sisi-sisinya satu bulan berarti empat sisinya empat bulan perjalanan yang jumlah cangkirnya seperti jumlahnya bintang di atas langit sana yang mana Nabi kita mengatakan man syariba minha lam yadma abadan. Siapa yang meminum darinya tidak akan haus untuk selamanya. Ma'uhu bayadan asyaddu bayadu laban. Airnya sangat putih. Lebih putih daripada susu. Wa ahlama min al asal. Yang airnya itu sangat manis lebih daripada manisnya madu wa atyabu raihah minal miski dan baunya sangat wangi lebih daripada minyak wangi misik yang paling wangi di muka bumi ini ya wa hadzal haud fil qiyamah fi urafatil qiyamah ini terjadi haud ini telaga ini di kiamat bukan di dunia Urasat. Dalam perjalanan manusia menuju al-jannah wan nar. Beberapa ulama mengatakan ini terjadi di yaumul masyar. Ketika manusia sedang butuh-butuhnya minum. Dikarenakan matahari berada di atas ubun-ubun kepala manusia hanya sekitar satu mil ala qadri mil panas terik yang sangat luar biasa Manusia meminta minum tidak ada kecuali minum dari telaga Nabi Muhammad SAW bagi umat ini. Maka barang siapa yang diperbolehkan, diizinkan untuk minum, maka dia akan uh, tidak merasa haus untuk selamanya. Kalau jadi yaridul mu'minun min ummati Muhammad. Yang akan minum dari telaganya Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya orang yang beriman saja. Waniyatu kanujumi sama kasratan wahasanan Cangkir-cangkirnya bagikan bintang di, di langit dari sisi jumlahnya dan juga dari sisi indahnya. Nah, kana waridan ala syariati fid dunya kana waridan ala haudi fil akhirah ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم منه في الآخرة Untuk perhatikan kalimat ini Syekh mengatakan Barang siapa ketika di dunia Dia menjalani syariat Allah dengan baik Maka nanti dia kiamat dia akan bisa berjalan menuju telaga dan meminum darinya. Ini dia. Dan barang siapa yang ketika di dunia dia tidak menjalani ajaran Nabi Wasallam dengan baik, maka nanti di akhirat dia tidak akan bisa berjalan untuk menuju kepada telaga Nabi dan meminum dari telaga Nabi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesempatan diberi oleh Allah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meminum dari telaganya Nabi sallallahu wasallam dengan sebab kita menjalani bimbingan dan ajaran beliau selama hidup kita di dunia ini. Qala Syekh di antara kebaikan yang lainnya. Makna Al-Kautsar. Kebaikan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau di dunia, di dunia adalah tersebut di dalam Sahihain Bukhari wa Muslim. Al Imam Bukhari menyebutkan dalam nomor 335 Dan Imam Muslim menyebutkan dalam nomor 521 dari hadis Jabir bin Abdullah anna Nabi alaihi salatu wasalam qala bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan minal anbiya. Aku diberi oleh Allah lima pemberian yang tidak diberi seorang nabi pun sebelumku. Lima pemberian itu. Ini pemberian yang khusus bagi beliau dan umatnya beliau. Lima hal ini tidak diberi oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah Azza Jalla kepada umat sebelum beliau. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi oleh Allah pertolongan yang berupa rasa takut dimasukkan ke dalam hati-hati para musuh selama satu bulan perjalanan masirata syahrin satu bulan sebelumnya musuh itu sudah merasakan rasa takut. Sebelum Nabi SAW mengirim pasukan, baru terdengar Nabi akan memberikan ini dan itu, menyerang sebuah pasukan kufar atau musyrikin. Allah sudah berikan rasa takut dan ini poin besar dalam yang namanya pertempuran. Kalau musuh sudah memiliki ketakutan, maka niscaya akan mudah untuk dikalahkan. Ini pemberian yang pertama. Pemberian yang kedua. Wajilat liyal arbu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu salatu fal Dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid tempat salat wa dan sebagai alat untuk bersuci yakni tayamum ketika memang tidak ada apa air ketika tidak ada air repot dengan air atau dikarenakan sakit. Kalau terkena air maka akan semakin parah sakitnya atau tertunda kesembuhannya. Maka di saat itu boleh bagi dia untuk tayamum dengan menggunakan turab debu yang ada di bumi ini. Fayyuma rajulin min ummati maka siapapun di kalangan umatku adrakadhu salatu falyusalli. Yang mendapati salat maka hendaknya dia salat. Ya, maka hendaknya dia salat dimanapun dia berada. Kalau zaman dulu, wahai muslimin, mereka tidak boleh melakukan ibadah salat kecuali di saumah ini peribadatannya kaum Bani Israel. Kalau tidak mendapati tempat peribadatannya mereka, maka mereka tidak boleh melakukan ibadah. Adapun kalau umat Islam ini, kita sedang safar umpamanya, dalam perjalanan, mendapati waktu sholat, tidak ada masjid. Maka boleh bagi kita melakukan sholat dimanapun kita berada di hutan, di daratan, atau kita sedang di atas bis, kereta, atau kita berada di atas pesawat, ya, dimanapun kita dapati. Tetapi ingat ya kaum muslimin, hal ini bukan berarti bagi kita numpang anget. Ngonek oh, kita selat rumah baik. Nabi mengatakan bumi ini dijadikan bagi bagi umat sebagai masjid. Ju'ilat lil ardu masjidan. Bumi dijadikan sebagai masjid. Dimanapun kau dapat, waktu sholat, sholat tangkau. Wah aku nang rumah. Ya, kemudian malas ke masjid. Ini penyakit pak. Ya, itu salah paham. Nabi yang mengatakan kalimat ini, Nabi pula yang memerintahkan untuk salat berjamaah di masjid bagi orang yang mukim sampai pun orang yang buta sekalipun. Maka jangan kamu salah paham dengan hadis ini. Yang membahas yang yang menjadi pembahasan adalah keistimewaan bagi umat ini dimanapun kamu berada di hutan yang tidak ada penduduk tetap kamu bisa sholat dimanapun kamu berada di lautan lagi mancing masuk waktu sholat sholat tidak mesti harus ke daratan ya buang solar bolak balik balik bolak bis safar sampai 5 jam sampai sepuluh jam sekian jauhnya sampai daratan nggak kelihatan engkau dihukumi sebagai orang yang musafir engkau sholat di atas kapalmu ketika bisa berdiri sholat dengan berdiri karena kapal itu bisa besar kalau perahu kecil berdiri kemudian bisa jatuh ya kami jagung yang penting apa? Sholat. Karena ibadah sholat tidak boleh ditinggalkan untuk selamanya. La tutraku abadan. Sholat itu adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan untuk selamanya. Kecuali karena haid dan nifas. Ya, lagi sakit apapun. Sampai pun seorang tidak memiliki pakaian kecuali pakaian yang ada najisnya. Itu kalau memang benar-benar tidak ada pakaian, Pak. Milindi. Mamanya dikasih dua pilihan. katok katoke kenang tipis. Apa sholat ngau katok baik apa orang sakatokan. Hah? Gak ada yang lain. Kalau masih ada tetangga atau yang masih bisa pinjem pak. Hah? Masih bisa. Ini kondisi yang tidak memungkinkan. Di hutan. Atau Allah takdirkan kau masuk gua dan kemudian tertutup gua. Bisa terjadi. Orang yang kena, terkena reruntuhan bangunan. Karena gempa. Ini ditanyakan kepada Syekh Ibn Dan beliau memberikan jawaban. Salatlah engkau semampumu. Semampumu ini dia kaum muslimin rahimani warjamiah. Ya, semampumu. Maknanya tetap sholat walaupun engkau memakai pakaian tersebut dikarenakan tidak mampu untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Hal kata kaum muslimin. Kemudian berikutnya yang ketiga wa'utitu syafa'ah aku diberi syafaat Yani الشفاعة syafaat ini diberi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW di antaranya syafaat yang khusus. Syafaat itu macam-macam kaum muslimin. Ada beberapa syafaat yang itu khusus hanya bagi Nabi kita Muhammad alaihi wasallam di antaranya syafaat besar, syafaatul kubro yakni ketika manusia di mahsyar untuk kemudian masuk ke masa hisab tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad alaihissalam dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat wahilat li al-maghanimu dihalalkan bagiku ghanimah rampasan perang karena rampasan perang bagi umat sebelum umatnya Muhammad Rasulullah SAW, rampasan perang itu dikumpulkan di tanah labang, kemudian datang api melahapnya dari langit. Hasil rampasan perang itu tidak halal untuk digunakan, dipakai oleh kaum-kaum sebelum ini. Sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa kana an-nabiy ila qami wa ila an-nasi 'amah. Yang kelima, pemberian yang kelima adalah nabi diutus atau setiap nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Adapun aku diutus kepada umat manusia semuanya. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki selain Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang lainnya kepada kaumnya masing-masing. Lainnya tidak ada kewajiban kaum selain Bani Israel mentati Musa. Karena Nabi Musa adalah nabinya Bani Israel. Ini. Kaumnya Nabi Shu'aib tidak ada kewajiban mengikuti syariatnya Nabi Musa. Karena Shu'aib memiliki syariat sendiri dengan kaum tersendiri. Musa memiliki syariat tersendiri dengan kaum tersendiri. Masing-masing nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Berbeda hanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia diutus oleh Allah untuk kemaslahatan semua umat manusia sampai akhir zaman. Syariatnya Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada beliau ini layak dan pantas bahkan harus bisa diterapkan sepanjang zaman dan pada setiap wilayah yang ada di muka bumi ini. Ya. Hada minal khairil kathir. Kita lanjutkan ucapannya Syekh Ibn Uthaymin. Ini adalah kebaikan yang sangat banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lianna bi'tau ilan nasi amatan ila an-nasi 'amatin yastalzim ay yakuna aktsarul anbiya'i atba'an wa huwa kadhalika fa huwa aktsaruhum atba'an Anda berarti sini. Termasuk di antara kebaikan yang banyak yang Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah perbandingan pengikut antara pengikutnya Nabi Muhammad wassalam dengan pengikutnya para nabi sebelumnya. Banyak mana? Banyak pengikutnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari mana kita tahu ya kaum muslimin? Dari hadis di atas. Nabi mengatakan apa? Setiap nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Berarti pengikutnya nabi-nabi itu tertentu hanya dari kaumnya masing-masing. Adapun Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada semua umat manusia. Semua kaum manusia. Sehingga yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Wasallam dari bangsa semua bangsa, dari kaum semua kaum. Ada kaum yang warnanya hitam, warnanya putih, warnanya merah, warnanya kuning. Ada orang bangsa Arab, bangsa Ajam, Asia, Ethiopia, Amerika, Eropa, Asia Tenggara, Asia Timur, semuanya menjadi pengikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan beliau seorang nabi yang diutus kepada semua umat. Maka tentunya dari sisi pahala Nabi kita orang yang paling banyak pahalanya. Dikarenakan Nabi kita menyatakan ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuki kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan itu bagaikan seperti orang yang mengamalkan kebaikan itu. Nabi kita SAW mengajarkan Islam untuk semua umat manusia. Ketika umat manusia ini menjalankan syariatnya beliau, mengamalkan amalannya beliau, maka beliau mendapatkan pahala semisal yang dilakukan oleh umat dan umatnya beliau bukan terbatas bangsa Arab. Umatnya beliau bukan terbang terbatas bangsa Quraisy, Bani Hashim, tidak. Tetapi semua umat manusia menjadi umatnya beliau yang wajib mentaati beliau sehingga pahala yang dimiliki oleh beliau paling banyak dibandingkan dengan pahala para rasul yang lain. Ini kebaikan yang luar biasa. Keistimewaan yang dimiliki oleh beliau daripada atau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Wa minal khair alladhi utiti utihi fil akhirah sekarang beliau menyebutkan tentang di antara kebaikan yang Allah limpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sekarang berbicara beliau contoh Al-Kautsar atau contoh khairul kathir fil akhirah. Di akhirat. Di antaranya adalah al-maqamul mahmud. Kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji. Yang kita sering ucapkan hal itu di saat kita telah mendengarkan atau mendengarkan apa? Azan. Rabb hadhihi da'wati damah. Ya Allah berikanlah kepada beliau da'wati tamah muqamah mahmudah dan tempat yang mulia bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqaman mahmudan. Disebutkan dalam beberapa keterangan para ulama, maqaman mahmudan ini hanya satu diberikan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai orang yang paling mulia di akhirat nanti semua orang mengakui bahwa yang paling mulia paling terhormat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh semua manusia ini kedudukan beliau di hadapan semua manusia ya. baik manusia umatnya beliau maupun umat manusia yang lainnya. Wa minhu syafaatul uzma. Di antara kebaikan yang banyak itu di akhirat adalah syafaatul uzma. Yang jadi kami sampaikan di depan syafaat yang besar. Syafaat yang agung. Ini tidak dimiliki oleh seorang nabi pun, seorang rasul pun selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diketahui oleh semua umat manusia. Ya, semua umat manusia dari semenjak Adam sampai nanti dia kiamat Orang yang terakhir mengenal sosok yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah satu-satunya manusia yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaatul kubro. Kapan itu ego ya, muslimin? Ceritanya panjang, namun disingkat oleh Syekh Ibnu belum mengatakan Fainan nasa fi yaumil qiyamati yalhaquhum al karabi wal ghammi ma la yutikun manusia nanti dia amah tepatnya di mahsyar 50 ribu tahun mereka di tempat itu tanpa makan dan minum na'udzubillah min zalik mereka tenggelam oleh keringatnya masing-masing dikarenakan panasnya terik matahari yang sangat panas di atas ubun-ubun mereka hanya saja sejauh satu mil. Kondisi yang sangat parah. Situasi yang sangat mengerikan. Di saat itu ekonomi ya, muslimin di ujung dari kisah manusia di mahsyar Rasul mengisahkan Fayatlubuna syafa'ata Manusia mereka meminta syafaat apa itu yang dimaukan dengan syafaat di sini? Pertolongan dari para nabi-nabi yang ada agar memohon kepada Allah guna diselesaikan di masa mahsyar tadi untuk segera berpindah pada masa hisab. Mereka meminta kepada siapa yang pertama? Fayatuna ila Adam mereka datang kepada Adam. Mereka mengatakan antabul bashar, engkau bapaknya manusia. Maka mohonlah engkau kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, menyelesaikan masa di masyar ini. Namun Adam tidak bisa. Kemudian mereka datang kepada Ibrahim. Pun Ibrahim tidak bisa. Kemudian mereka datang kepada Musa. Kemudian mereka datang kepada Isa. Hatta tasila ila Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sampai mereka pun berbondong-bondong manusia ini datang kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian beliaulah yang mampu untuk memohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya umat manusia dihentikan dari masa mahsyar menuju masa hisab. Fayaqum wa yashfa' maka beliau pun berdiri sujud kepada Allah Azza wa Jal memuji-muji Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta syafaat maka Allah pun memberikan apa yang diminta oleh beliau irfa' asak wa qul isma' wasal was'al tu'ta washfa' bi syafa' Ketika Rasul sujud, kemudian sujud yang lama, kemudian menyebut nama-nama Allah Azza wa Jal yang belum pernah tersebut di muka bumi ini. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi, Irfa ra'sak, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Wa isma, berucaplah engkau, engkau akan didengar ucapannya. Was'al tu'ta, Mintalah. Engkau akan diberi apa yang kau minta. Wasfa. tu syafa. Mintalah syafaat. Engkau akan diberi izin untuk memberikan syafaat. Maka manusia mengenal semua orang mengenal kebaikan dan kedudukan yang sangat mulia yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha maqamun Yahmaduhu alil awwalun wa akhirun. Dan inilah kedudukan beliau yang dipuji oleh semua umat manusia. Umat manusia berterima kasih kepada beliau karena beliau satu-satunya nabi yang bisa memohon kepada Allah agar segera manusia berpindah dari hisab dari mahsyar menuju hisab. Nah, yang namanya orang kok dibutuhkan satu satu apa pak seluruh manusia dibutuhkan satu RT juga sudah mulia. dengan satu orang semua orang se RT butuh kamu. Sudah mulia belum pak? Ya. Apalagi satu desa, satu kelurahan, engkau orang yang paling dibutuhkanlah mereka. Kamu sudah luar biasa itu, mulia apalagi kedudukan beliau yang dibutuhkan oleh semua umat manusia. Nabi dan para rasul tidak mampu untuk menolong menolong umat manusia guna segera selesai dari masa masyar dari panasnya matahari Nabi tidak ada yang mampu kecuali satu saja Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kebaikan yang sangat banyak yang Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Mana disebutkan di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70 yang 79 ayat ke-79 Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Sungguh Allah Azza wa Jal akan membangkitkanmu, mendudukkanmu dalam kedudukan yang sangat terpuji. Ini pemberian dari Allah yang memuliakan manusia dan Allah pula jika menghendaki akan menjadikan dia hina. Allah yang meninggikan derajat manusia. Narfa'u darajatin man nasya. Kami akan tinggikan derajat-derajat manusia orang yang kami inginkan. Sehingga orang itu mulia dikarenakan Allah yang memberikannya kepada dia. Sehingga manusia yang lainnya memuliakannya, menghormatinya. Maka yang seperti ini wajib kita syukuri. Jangan kita merusak kenikmatan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Misal nikmat menjadi seorang yang mengenal ilmu, nikmat seorang yang mengenal ahli yang mengenal sunnah dimuliakan oleh masyarakat, dihormati oleh sesama ikhwan kita. Jangan dirusak dengan kemaksiatan. Jangan dirusak dengan tingkah laku yang buruk muruah kehormatanmu, kewibawaanmu, dikarenakan engkau membawa sunnah Nabi, itu bisa hancur ketika engkau melakukan kemaksiatan. Orang akan mencemoohmu, merendahkanmu, yang tadinya engkau dimuliakan oleh mereka. Mulia di saat orang itu saleh, takwa, iman, beribadah, dan menjadi hina ketika seorang melakukan apa? pelanggaran syariat. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, kita lanjutkan ucapan beliau. Karena waktunya singkat, kita langsung mengambil kepada kalimat yang berikutnya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Maknanya adalah bersyukurlah engkau kepada Allah Azza Jal atas nikmat tadi dengan ibadah. Ya. Anda perhatikan di sini, Ikhwan. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah berikan kepadamu kebaikan yang banyak. Maka bersyukurlah. Bagaimana cara bersyukur? Dengan cara sholat dan ibadahnya menyembelih. Di sini diambil faedah oleh para ulama adalah syukur kita terhadap nikmat Allah adalah dengan kita beribadah padanya. Kita beribadah kepada Allah itu bentuk apa? Syukur sebagaimana Nabi diperintahkan dalam ayat ini, solatlah engkau untuk Robmu dan menyembelihlah engkau untuk Robmu sebagai bentuk apa? Syukron lillah. Syukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kebaikan yang begitu banyak kepada beliau. Wal muradu bi salati huna jam'u jamiu salawat Kata beliau, yang dimaukan di sini dengan kalimat salat adalah semua jenis-jenis salat masuk yang wajib tentunya dan juga masuk padanya pula yang sunnah. Dalam mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Wa awwalu ma yadkhul fiha makruna bin nahri. Yang pertama kali masuk dalam pembahasan ayat ini adalah salat yang berkaitan dengan penyembelihan. Ini salat Idul Adha Lakin al-ayah syamilatun amah. Akan tetapi ayat ini mencakup lebih umum lagi mencakup semua bentuk salat. Kemudian dia berbicara tentang jenis-jenis hewan yang diperintahkan untuk digunakan sebagai kurban ketika Idul Adha. Di antaranya adalah bin nahar. Taqarrab ilaihi bin nahri. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih kurban yang berupa onta. Wan nahru yaktasi bil ibil. Wadabu lil ghanam. Kemudian sapi dan kambing. Kalimat wanhar ini khusus bagi onta. Adapun sapi dan kambing ini dengan menggunakan azabhu penyembelihan. Yang terakhir inna syaniyaka wal abtar inna syaniyaka wal abtar Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu, yang membencimu, dialah yang akan hilang penyebutannya, dialah yang akan hancur. Nah, di sini terdapat penjelasan dari beliau. Kaum Quraisy mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu abtar وذلك أن قري أن كفار قريش يقولون محمد أبتر لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في أتباعه أبتر لما مات ابنه قاسم قالوا محمد أبتر لا يلد لا يولد له ولد ولا ولد لو وهو مقتول عسل حاضر المسلمين Bahasa kalimat abtar ini asli katanya adalah dari makna al-qata. Terputus. Di antaranya makna terputus penyebutannya. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki anak laki-laki kecuali meninggal dunia putranya. Hah? Yang hidup dari putra beliau adalah dari kalangan wanita. Zainab, Fatimah, Ummu Kulthum, putri-putri beliau. Yang anak laki-lakinya seperti Ibrahim meninggal dunia. Di kalangan bangsa Arab, seorang kalau tidak punya anak laki-laki, itu penyebutannya akan hilang. Kenapa? Anak perempuan-perempuannya kalau melahirkan anak, maka anak mereka dinisbatkan kepada suami-suami mereka. Tidak dinisbatkan kepada bapaknya atau mbahnya yang tidak memiliki anak laki-laki. Seperti Hasan bin Ali bin Abi Talib. Husain bin Ali bin Abi Talib. bukan Hasan bin Fatimah kemudian binti Rasul Muhammad SAW tidak. Ha, ini menjadi bahan cemoohan bagi kaum Quraisy. Ya Rasul Muhammad ini akan abtar. Muhammad SAW akan habis penyebutannya tidak akan dikenang karena nggak punya lagi anak nggak punya anak laki-laki. Maka Allah bantah dalam ayat ini. Inna syani'aka wal abtar. Bahkan yang mencemoohmu, yang membencimu, mereka lah yang akan abtar, akan hilang penyebutannya. Lebih luas dari itu, ekonomi ya muslimin, makna abtar terputus kebaikannya. Maka maknanya adalah semua yang memusuhimu, mereka lah yang akan terputus kebaikannya. Adapun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam akan terus menerus kebaikannya berlanjut disebut oleh umat manusia dipuji, disanjung, dihormati nama beliau Muhammad alaihissalatu wassalam sepanjang zaman walaupun tidak memiliki anak laki-laki dan kebaikannya selalu berjalan kebaikannya selalu bersambung dan tidak pernah terputus kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kaum muslimin menunjukkan apa? Di antara faedahnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Firman Allah. Al-Qur'an turun membela Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Di antara bentuknya adalah ayat tadi di atas. Siapa yang menentang beliau maka dia yang abdar. Siapa yang mengikuti beliau akan selalu harum namanya, dimuliakan dan siapa yang mengikuti beliau maka dia yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.